yang dicita-citakan dan dimaukan Al-Imam Ibn Qudamah dengan bahasa yang lain mengatakan Orang yang punya jiwa kerakusan akan menganggap baik semua perkara yang penting bisa menyampaikannya kepada kemauan dan keinginannya. Walaupun cara-cara dan langkah itu adalah langkah mungkar, fahish, sebuah kekejian dan kejahatan. Dia akan siap menempuhnya. Dia akan siap melakukannya ini adalah penyakit al-hirs. Maka semua bentuk kemaksiatan itu terlahir dan muncul dari sifat ini rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita bayangkan kalau sifat ini ada pada diri kita bersamaan dalam kondisi iman kita menurun drastis tentu akan lebih membahayakan dan berbahaya dalam perjalanan individu orang, keluarga, masyarakat, bahkan sampai hidup berbangsa dan bernegara. Mari kita dengarkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Akan bahaya zunub, bahayanya dosa-dosa dan juga maasi perbuatan-perbuatan maksiat. Kata beliau rahimahullah, فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب ma'asiya تضر ولا بد وأن ضررها في القلوب كضرر kadarara في fil dari perkara yang pantas dan patut untuk diketahui bahwa dosa-dosa dan kemaksiatan itu pasti membahayakan. Tadurru walabut Pasti akan mendatangkan mara bahaya. Wa anna dororoha Bahayanya dosa dan kemaksiatan. Fil Kita diingatkan kembali bahayanya dosa dan kemaksiatan terhadap hati bagikan bahayanya racun terhadap anggota tubuh kita. Kemudian beliau menyebutkan al-ikhtilafi darajatiha fi dharari. Dosa dan kemaksiatan itu bertingkat-tingkat maka bahayanya terhadap hati darajat bertingkat-tingkat pula sesuai dengan besar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan dan dikerjakan. Wahal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa wasababahu dzunub wal ma'asi. Bukankah semua bentuk kejahatan, kejelekan, kerusakan, berbagai macam bentuk bala di dunia dan juga di akhirat. Bukankah itu sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan? Beliau menulis tanda tanya barakallahu fikum. Lalu, apakah yang telah mengeluarkan kedua bapak kita dari dalam surga dikeluarkan dari negeri kelezatan dikeluarkan lagi dari negeri kenikmatan negeri kebahagiaan sampai kemudian dikeluarkan ke negeri yang penuh dengan ujian dan pesakitan hidup yang penuh dengan kesedihan dan berbagai macam bentuk bala yaitu negeri dunia. Apa yang mengeluarkan itulah kesalahan dan dosa. Nabiullah Adam dan istrinya Barakallahu fikum Hawa dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla karena sebuah kesalahan dan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan. Apa kata beliau yang telah mengeluarkan iblis? dari sederetan penduduk langit, lalu kemudian mengusirnya menjadi makhluk yang terkutuk dan dilaknat? Apakah yang menyebabkan terobahnya bentuk iblis dari bentuk eh, menuju bentuk yang paling jelek dan yang paling buruk? Tidak ada lain karena dosa dan kemaksiatan barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan ditenggelamkannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian air sampai ke puncak gunung karena dosa dan juga kemaksiatan barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan kaum Ad disambar oleh angin dan juga petir? Semuanya karena dosa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengajak kita bahwa segala ragam malapetaka, kerusakan dan kejelekan di muka bumi ini disebabkan karena barakallahu fikum dosa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun yang aneh beliau menyebutkan barakallahu fikum namun terjadi keanehan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersamaan dengan pembayaran langsung dosa dalam kehidupan di dunia. Banyak orang yang tertipu dengan rahmatnya Allah atau keluasan ampunannya Allah. Dia berani berbuat dosa, nanti juga akan dimaafkan. Dia berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Kan orang bertauhid itu tidak akan kekal di dalam neraka. Akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah musibah apabila muncul. Pada diri seseorang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, Jangan engkau melihat besar kecilnya kesalahan. Jangan remehkan. Jangan entengkan. Namun periksa dan lihatlah siapa yang engkau sedang maksiati. Barakallahu fikum. Jangan engkau melihat dengan bahasa la tandur ila sigharil maksiyati walakin dur man asaita al Imamu Ahmad rahimahullahu taala mengatakan haddatsana al Walidu qala sami'tu al-Auza'i yaqul sami'tu Bilal ibn Sa'id ibn Sa'd yaqul la tandur ila siwaril maksiati, walakin indur man asaita Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada Bilal ibn Sa'ad rahimahullah beliau berkata jangan engkau memandang kecilnya sebuah dosa Terkadang barakallahu fikum terbawa. Karena adanya jiwa kerakusan yang ada pada diri kita. Ingin mencapai dunia. Sudah sampai ingin dunia berikutnya. Sudah sampai ingin ke dunia berikutnya. Barakallahu fikum. Terkadang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Makanya oleh karena itu saya sering ungkapkan di hadapan ikhwani dari awal sebuah nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah dimanapun dia berada Allah pertemukan di atas manhaj ini dengan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan generasi yang terbaik maka bisa dia punya harta dia tahu kemana harus dikeluarkan Bisa dia diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla dia tahu dengan ilmunya kemana meminta jalan keluarnya kemana mengarahkan kemana berkeluh kesah kemana melaporkan kemana mengungkapkannya dia tahu Allah Azza wa Jalla Bisa dia punya kedudukan tinggi. Dia pahami kedudukan ini adalah sebuah amanah. Dia tampil menjadi orang amanah. Karena dia yakin Allah Azza wa Jalla yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa. Kalaupun dia terjatuh di dalam kesalahan, tidak ada yang tahu. Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya maha mendengarnya, maha berkuasa apabila menghukum, apabila menghukumnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Jangan tertipu karena keluasan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Jangan tertipu dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kedermawanan Allah kepemaafannya Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan tertipu dengan nas-nas yang menjelaskan keutamaan orang-orang berakidah dan orang-orang bertauhid. Betapa banyak orang mengatakan yang pentingkan akidahnya bagus. Akidahnya lurus, suci. Mau melaksanakan apa saja maksudnya, ya nanti akan dimaafkan ini termasuk orang-orang yang maghrur. Orang-orang yang tertipu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, jangan engkau melihat kecilnya sebuah dosa. Tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Kalimat ini kan mulia bagi orang yang beriman. Karena tahu dirinya tidak mungkin akan bisa maksum dari dosa. Dia tidak terjatuh dalam dosa besar syirik. Mungkin dia terjatuh dalam dosa maksiat. Tidak terjatuh dalam dosa besar maksiat. Tetapi dia terjatuh di dalam dosa kecil bar Oleh karena itu, jangan ada sikap meremehkan dan mengentengkan dosa. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Maka bukalah selebar-lebar di dalam hidup, selebar-lebarnya pintu beristighfar kepada Allah. Pintu kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berat bagi seorang yang beriman. Di saat tidurnya dia mengingat dosa dan kesalahan yang mungkin dia telah lakukan. Untuk dia tidur dalam kondisi dia telah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini terkadang kita terlalaikan saya dan segenap antum semuanya. Asyaikh Rabi hafizahullah ta'ala. Di saat beliau berbicara tentang ketakwaan Beliau menyebutkan anak saya dan kebanyakan saudara saya lemah kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. Muhasabatun nafsi selalu menghitung mengoreksi diri sendiri barakallahu fikum saya dan kebanyakan saudaraku lemah terkait dengan mewujudkan ketakwaan di dalam hidup agar jangan sampai bisa berbuat kebaikan sedikit muncul ujubnya barakallahu fikum ketika melakukan kesalahan muncul sikap sombongnya tidak mau kemudian dinasihatkan tidak mau jangan sampai terjadi pada diri kita barakallahu fikum maka dengan selalu mawas diri muraqabatullah azza wajal muraqabatullah azza wajal Allah subhanahu wa taala akan memberikan lisan ini untuk gampang beristighfar kepada Allah gampang meminta maaf kepada Allah azza wajalla dua anggota jasad ini ringan untuk dibawa melakukan kebajikan dan kebaikan kenapa Karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Yang ketiga, bisa dia dicoba dan diuji oleh Allah, dia gampang menjadi orang yang bersabar. Ini adalah bantuan dan pertolongan dari Allah musibah itu akan bisa mengangkat derajat seseorang dan juga akan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan yang ada pada diri seorang muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kita dengarkan ucapan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu secara muallak beliau menyebutkan innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum syari in in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan lebih kecil dari rambut. Maksudnya, kesalahan itu kecil, lebih kecil dari rambut. Sementara kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menganggapnya di masa Nabi alaihi salatu wassalam termasuk sesuatu yang membinasakan. Bedakan kita sama-sama berjalan di atas manhaj sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Tapi terkait dengan persoalan ini, iman, ketaatan, kekuatan keistiqomahan lemah sehingga tidak mampu untuk menyikapi kesalahan kecil itu sebagaimana sikap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di masa yang silam. Dua, Barakallahu fikum. Kita mengerti bagaimana kedudukan tauhid dan akidah apabila berbuah pada diri seseorang yang kecil bisa dianggap besar membahayakan. Namun karena kita kurang maaf-maaf saya di dalamnya dan juga segenap ikhwani dan akhwati kurang ihtimam terhadapnya. Kenapa saya menganggap mengatakan kurang? Karena sering kita bolos bila belajar, sering barakallahu fikum datang malas, datang kesibukan apabila barakallahu fikum panggilan majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an sehingga ada pengaruhnya akidah yang kita pelajari masih tergolong lemah ketika membuktikannya di dalam hidup terkait dengan persoalan dosa kecil rambut dalam pandangan para sahabat Nabi itu adalah perkara yang membinasakan. Kalau kita anggapnya enteng, remeh. Saya berbicara kita ini termasuk di dalamnya siapa saja yang mengaku berjalan di atas sunnah tasahul bermudah-mudahan bergampang-gampangan dalam urusan dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah. Mau sururi namanya. Mau apa saja barakallahu fikum. Masuk juga. Bahwa untuk kemudian memanggil kita semuanya. Kita tidak boleh tertipu. Karena kita belajar akidah. Lalu kemudian kita mengatakan yang penting akidahnya. Tidak. Orang yang berakidah akan menganggap kesalahan kecil itu menjadi besar. Kalau seseorang menganggap kesalahan kecil itu menjadi besar, dengarkan ucapan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, biqadri ma yasghuru dhanbu indaka ya'dumu indallahi di saat engkau menganggap ini kecil, ternyata menjadi besar karena dosa anggapan kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa biqadri ma ya'dumu indaka yasburu indallahi. Di saat engkau menganggap bahwa ini berbahaya, maka Allah akan kecilkan dalam pandangannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk kita mencoba mengenali barakallahu fikum. Kata beliau, wahahuna nuktatun daqiqatun yaglatu fiha nasu fi amri dam. Di sini nuktoh titik yang sangat tipis-tipis-tipis banyak manusia itu tersalah dalam urusan dosa dan kemaksiatan. Apa itu? Nuktatun nukta naktatun daqiqah. Apa itu barakallahu fikum? La yarawna ta'thirahu fil hal. Mereka tidak melihat pengaruh dosa itu di saat itu itu juga ya, dia tidak menemukan dan menjumpai pengaruh dosa bisa dia melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Waqat yata'akhir. Terkadang tertunda akibat dosa yang dilakukan. Fayunsa sampai dilupakan dosa kemaksiatan itu. Fayadhunnul abdu annahu la yughabbaru ba'da dhalik. Sehingga orang ini karena terlupakan dosa yang sudah dilakukan, dia anggap tidak akan berdampak di belakang hari barakallahu fikum. Wa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kam ahlakat hadhil baliyatu minal khalq. Betapa banyak orang yang binasa dan hancur karena bala ini dia tidak melihat akibat dosa itu langsung. Sampai kemudian diakhirkan lupa dia kalau dia sudah berdosa belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim dia menyangka bahwa dia tidak akan disiksa jatuh lagi. Barakallahu fikum. Dia tidak ketemukan akibat dosa seketika itu juga. Berlalu terlupakan lagi. Beranggapan tidak ada kok akibatnya. Jatuh lagi di dalam dosa dan kemaksiatan. Maha suci Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Betapa banyak orang-orang binasa karena bala ini. Wa kam azalat min nikmatin Betapa banyak nikmat itu sudah kabur dan lenyap karena anggapan ini. Wa kam jalabat min nikmatin dan betapa banyak warna hukuman yang terjadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal dosa itu akan dibayar naqdan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dosa itu hirmanul ilmi dosa itu akan menyebabkan terhalanginya seseorang untuk memperoleh ilmu satu kedua kalaupun dia sudah berilmu, terhalangi dia untuk mengamalkan ilmunya yang diistilahkan dengan dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa tidak akan pernah bertemu dengan ilmu? Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan fa innal ilma nurun yakzifuhu Allahu fil qalbi karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati wal maksiatu sementara kemaksiatan itu datang ingin tutfi dzalikan nura datang untuk memadamkan cahaya itu oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah tidak akan pernah meremehkan dan mengentengkan dosa. Dia akan mencoba sekali lagi seperti yang kita sebutkan di depan. Dia bongkar dirinya. Dalam kesepiannya bersama Allah. Dia bongkar ulang dirinya. Dalam sujudnya. Dalam doanya. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla Inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Mengaku mengaku di hadapan Allah bahwa dia banyak melakukan kezaliman dan tidak ada yang akan mengampuni dosa kezaliman itu kecuali engkau wahai Rabb kezaliman terhadap dirinya dengan dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Belum lagi terkait kezaliman dengan barakallahu fikum sesama. Apakah dengan kata-kata, ataukah dengan sikap, ataukah dengan tangan, ataukah dengan caci makian, atau berbagai macam bentuk kezaliman tidak akan pernah bertemu dengan ilmu sebagai cahaya. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melangsungkan ولما جلس الشافعي بين يدي Malik di saat Imam Syafi'i rahimahullah duduk di hadapan Al-Imam Malik wa qara'a alaihi a'jabahu ma ra'a min wufuri fatanihi fatanatihi wa tawaqqudi zakaihi wa kamali fahmihi Ketika Imam Malik rahimahullah membacakan atas Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Malik takjub heran terhadap kecerdasan yang tinggi pada diri al-imamu al imam Syafi'i. Kesempurnaan pemahaman al imam Syafi'i rahimahullah muncul sanjungan, keterheranan, ketajuban pada diri al-Imam Syafi'i dari Imam Malik rahimahullah taala. Lalu Imam Malik mengatakan, ini arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bidulmatil ma'siyah." Sesungguhnya Aku telah melihat Allah Azza wa Jalla telah meletakkan di hatimu itu nuron yaitu cahaya. Maka janganlah engkau memadamkannya dengan gelapnya perbuatan dosa. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata beliau, saya melihat Allah telah meletakkan cahaya di hatimu. Jangan engkau padamkan dengan gelapnya maksiat. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Syaqautu ila waqi'a su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengeluh kepada guruku yaitu Waqi ibnu Jarrah mengeluh kepada guruku yaitu Waqi tentang jeleknya hafalanku lalu beliau membimbingku untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa waqala beliau mengatakan waqi kata Imam Syafi'i i'lam bi annal al ilma fadlun Wa fadlullahi la yu'tahu asin. Ketahuilah bahwa ilmu itu sebuah karunia. Dan karunia Allah tidak akan didatangkan kepada seorang yang berbuat maksiat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya bahwa termasuk dari akibat dosa yang kita lakukan adalah terpelihara atau terhalanginya kita dari mendapatkan ilmu. Kalau mungkin orangnya sudah bergelar LC, bergelar doktor, bergelar profesor, profesor akidah di Madinah misalkan, Barakallahu fikum. Doktornya jurusan akidah misalkan kalau dia meremehkan barakallahu fikum menganggap enteng persoalan dosa dan kemaksiatan antum lihat lihat barakallahu fikum jadi wong bodoh jadi orang bodoh rahimani wa rahimakumullah jami'an kenapa karena para ulama mengatakan orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tetap berstatus jahil. Berstatus barakallahu fikum jahil rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari penghalang ilmu itu datang. Ilmu itu melekat. Ilmu itu berbuah adalah dosa dan kemaksiatan. Kita harus menjaga diri ma'asyiral ikhwah. Bagaimana? Dengan banyak-banyak kita ber, eh, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dosa dan kesal walaupun mungkin kita tidak pernah melakukan dalam anggapan tidak pernah berdosa tapi kita aku di hadapan Allah barakallahu fikum untuk membersihkan diri kita kalau sudah kita lakukan demikian, biidnillahi Allah Azza wa Jalla akan menurunkan bantuan barakallahu fikum. Menggampangkan banyak hal di dalam hidup engkau. Mencerna ilmu mudah. Barakallahu fik. Memahami ilmu gampang. Hafidhani wa hafidhakumullah juga menghafal ayat Al-Quran atau hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kegampangan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah satu akibat bahaya dari dosa. Bahaya dosa dan kemaksiatan terhalangi dari mendapatkan ilmu. Yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nanti kalau ikhwanuna kepingin mengkaji lebih dalam lagi ya kitab al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ada dau dawa atau kitab beliau Al-Jawabul Kafi nama yang lain ya dari kitab ada dau dawa Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an jawa'i sudah diterjemahkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah bisa mengeluarkan atau merujuk kepadanya bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan yang terakhir pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan adalah termasuk dari bahaya dosa wahsyah, kengerian dan ketakutan. Yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Ada kengerian dan ketakutan yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat ini di dalam hatinya antara dia dengan Allah. Ada ketakutan. Jangan sampai, jangan-jangan, jangan-jangan kekhawatiran dan ketakutan terus menghantui dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Tidak tenang hidupnya. Tidak tenteram barakallahu fikum. Kemudian wala tuwazinuha wala tuqarinuha liddatun aslan kalau sudah seseorang hamba menemukan rasa demikian antara dia dengan Allah, dia tidak akan menemukan kelezatan hidup sedikit. Walau istama'at lahu ladzatu dunia. Walaupun kelezatan dunia ini berkumpul semuanya pada dirinya sendiri barakallahu fikum tetap akan merasakan tidak nyaman wahada amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun catatan yang penting tapi Rasa ngeri dan rasa takut antara dia dengan Allah tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang punya hati yang masih hidup. Catatan yang sangat penting. Apa sih yang akan menjadikan hati kita ini hidup? Ilmu dan amal yang akan menjadikan hati kita ini hidup. Kita semuanya merasakan betapa dosa itu membahayakan memang pada diri kita. Mendatangkan rasa takut diri kita dengan Allah Azza wa Jal. Jangan-jangan dibongkar. Jangan-jangan terus muncul, muncul, muncul dan muncul. Itu masih punya hati yang hidup. Jikalau engkau merasakan hal itu, berarti ini ajakan dan undangan untuk engkau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, adapun kalau hati itu mati, tidak akan pernah merasakan bahayanya dosa di dalam hidupnya. Apalagi Bersamaan dengan dosa ini, dia bisa meraup keuntungan duniawi. Bermaksiat ditambah, maksiat ditambah, bermaksiat juga ditambah. Semakin adam ayam dia rasakan. Padahal itu termasuk di dalam bab istidrajun minallahi azza wa jalla. Penguluran dari Allah. Pembiaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Terakhir saya sampaikan ucapan wasyaka rajulun ila ba'dil arifin wahsyah yajiduha fi nafsihi. Seseorang mengeluh kepada ahli hikmah, ahli ilm tentang kengerian dan ketakutan yang dia jumpai di dalam hatinya. Kata beliau, "Idza kunta qad awhasatka dunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nis." apabila engkau merasakan kengerian akibat dosa-dosa, semestinya Anda harus tinggalkan, harus bertaubat kepadanya. Kalau Anda enggak mau, ya silahkan lakukanlah. Walaysa alal qalbi amr min danbi ala danbi. Fallahul musta'an tidak ada yang paling pahit dirasakan oleh hati seseorang daripada dosa, kengerian dosa di atas dosa. Kesalahan di atas kesalahan. Kemaksiatan di atas kemaksiatan. Ma'asyiral ikhwah. Semoga barakallahu fikum. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuka majlis mudhakarah dan munasohah ini berguna buat saya secara pribadi dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah mudhakarah ini bermanfaat Allahumma amin dan semoga Allahu Azza wa Jalla setelah mengambil manfaat ini membantu kita untuk membuktikannya, membantu kita untuk mewujudkannya dalam perjalanan hidup karena kita tidak mungkin sebaik apapun manhatnya kita, sesuci apapun akidahnya kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang maksum. Selalu berada dalam konteks orang yang paling banyak, paling banyak melakukan kesalahan. Namun kejarlah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun." Kalau engkau menjadi orang atau terjatuh di dalam kesalahan, jadilah orang yang terbaik orang yang bersalah, yaitu orang yang pandai dan cepat kembali bertaubat dan kembali rujuk barakallahu fikum kepada al-haq. Banyak engkau melakukan kesalahan. Banyak pula engkau membuka pintu taubat. Jangan sampai kita terjatuh. Seperti yang dilakukan oleh kaum musafikah di masa sekarang ini. Yang akhas minal haddadiyah. Lebih kejam dan lebih jelek dari haddadiyah. Sekarang di saat dia mencoba mengutak atik masyayikh yang disebut so'afikah mengotak atik kesalahannya cari-cari ketemu Masya Allah, yang diketemukan kesalahannya segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Lah orang cepat bertaubat ini juga dikomentari buruk dan jelek. Manhaj apa ini barakallahu fikum? Orang yang terbaik melakukan kesalahan itu adalah orang yang banyak kembali dan bertaubat kepada Allah wa khair sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah azza wa jalla hafizani wa hab tidak dicela oleh syariat bahkan dianggap khair sebaik-baik tetapi manhatnya musafiqah sekarang ini dianggap itu adalah sebuah kejelekan ketika rasul musafiq pentolannya ditemukan aib kesalahan lebih fatal. Tidak ada kemauan untuk rujuk dan kembali barakallahu fikum. Ya Allah, inilah sebuah pelajaran bagi kita di dalam hidup. Kalau dosa dan kesalahan itu disebabkan karena kesombongan, disebabkan karena hasad, disebabkan barakallahu fikum karena kerakusan dunia dan ingin kedudukan inilah sebuah contoh hidup rahimani wa rahimakumullah agar jangan sampai ada pada diri kita Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk mengamalkannya. Karena Allah tidak menuntut kita itu menjadi semua. Sembadi, harus menjadi ulama. Tapi Allah menuntut kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.